Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard." Kalau seandainya seluruh manusia di atas muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Janji Allah lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi ini janji. Wa'adallah hak. Janji Allah adalah pasti. Sehingga tidak mungkin ada kedustaan dalam janji Allah. Orang yang beriman paham kalau Allah sudah berjanji, kemuliaan akan datang dalam kehidupan. Kemuliaan akan datang dalam kehidupan. Kemuliaan yang diinginkan ketika manusia mengerti bahwa sesungguhnya Allah turunkan keberkahan dengan cara-cara yang diperintahkan. Terkadang manusia menganggap bahwa keberkahan yang dia miliki adalah sebuah kebaikan yang Allah janjikan. Padahal belum tentu. Karena yang namanya al-ma'unah. Al-ma'unah, tolabul ma'unah. Meminta pertolongan kepada Allah, yakni dengan sabar dan sholat. Kita lihat. Kemuliaan di hadapan kita. Ditebarkan keindahan pemandangan fenomena Pulau Dewata. Mereka menganggap kemuliaan dekat dengan kehidupan mereka. Tetapi yang dipertontonkan adalah hal-hal yang bertentangan dengan kemuliaan. Syirik. Kesyirikan yang merajalela menjadi sebuah kenyamanan. Padahal demi Allah, inilah yang dikatakan istidraj. Kenyamanan, ketentraman, kemuliaan yang bukan dari Allah. Walau anna ahlal Qur'an wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Iman yang dikaitkan dengan maunah Al-ma'unah wasta'inu bis sabri was Meminta tolong dengan sabar dan solat. Tetapi secara umum bahwa Allah sendiri yang mengatakan Allahu khaliqu kulla syai wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta dan Allah yang mencukupi. Sehingga mungkin banyak orang yang nggak beriman tercukupi karena memang fitrah Allah kepada hambanya seperti itu. Tugas hamba itu bersyukur. Bersyukur atau bersabar. Dua kemuliaan yang dijanjikan dalam Islam. Orang yang bersabar la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur ku tambah. Orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Efek kedua hal ini yang dikatakan al-maunah karena cara yang betul. Tapi kalau caranya sudah salah, bagaimana kemudian datang dalam kehidupan? Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menolong orang yang berbuat zolim. Zolim yang dimaksud kesyirikan yang merajalela. Wa malizolimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Jamaah yang Allah muliakan, para pemirsa yang Allah cintai. Demi Allah, kemuliaan betul-betul datang dengan sabab. Sabab yang baik mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, tetaplah buat sebuah kebaikan untuk mendatangkan kebaikan. Jangan tertipu dengan fenomena yang ada yang nyaman datang karena keburukan yang kita lakukan. Wallahu alam bisawab.